Ah, baik. Qala al-mu'allif رحمه taala wa qawli wa jamil asya'i wal mufarriqi dan perkataan Tu, perkataan beliau wa jamil asya'i wal mufarriqi dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan perkara-perkara dan memisahkannya ya. jadi beberapa perkara itu itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan suatu definisi suatu sifat ya tetapi pada saat yang sama, perkara-perkara itu juga dipisah-pisahkan dengan sifat yang lainnya. Naam. yakni an ta'ala jama'al asya'a fi syai'in. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan banyak perkara pada sesuatu, ya, pada suatu sifat. Wa farraqaha fi syai'in akhar dan Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkannya pada sifat yang lain. Ya. Kama jama'a baina khilqihi fi kaunihi Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya itu dalam bentuk ciptaannya. Ini ini ini ini semuanya adalah satu yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi semua ya, yang satu ciptaan tersebut itu enam dipisah-pisahkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya dalam satu sifat yakni semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahum wa razaqahum yakni Allah menciptakan mereka semua, Allah memberikan rizki kepada mereka semuanya. Ya. Jadi semua yang banyak macam itu semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka disatukan dengan satu sifat yakni apa? Ciptaan Allah dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa farraqa bainahum fil ashkali waswari, suwari tuli wal-qisari walqubhi. wal-bayadi wal-husni wal-qubhi sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkan mereka, membeda-bedakan mereka di dalam bentuk dan penciptaan. Ya. Dan dalam tinggi maupun pendeknya beda, hitam atau putihnya beda, bagus jeleknya beda. Dan selain dari itu dari sifat-sifat. Ya. kamali qudratihi wa Semua ini berdasarkan karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wa wad'ihil asya'a mawadhi'aha al biha. Dan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkara-perkara tersebut pada tempatnya, pada tempat yang sesuai dengannya. Wallahu a'lam. Dan Allah yang yang lebih tahu. Naam. Selanjutnya, qala al muallim rahimallahu taala, "Dzil ni'amil wasi'atil ghazirah." والحكم الباهرة الكثيرة Zini'amil wasiatil bahira yang memiliki nikmat-nikmat al-wasiyah yang luas al ghazira al ghazira itu yang sangat banyak yang penuh yang meluap ini al ghazira al ghazira yang memiliki nikmat yang luas lagi meluap yang sangat banyak wal hikamil bahiratil kathirah demikian pula dan hikmah-hikmah al-bahirah al bahirah itu yang sangat memukau, ya. Yang sangat memukau, al kathirah yang sangat banyak. 6. Hadza bayanun li sa'ati fadlihi. Ini adalah penjelasan untuk luasnya karuniaNya. Penjelasan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa tayahu syamilati li jami'i khalqihi. Dan pemberiannya yang sangat luas, yang sangat mencakup untuk seluruh makhluknya. Fala yakhlu makhlukun min ni'amihi tarfata 'ainin. Maka tidak ada satu makhluk pun yang terluput dari kenikmatannya walaupun sekejap. Ya, seluruh makhluk mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Ya. Wala siyama al adamiyu ya terlebih Bani Adam, lebih-lebih Bani Adam. Al-Adamiyu adalah keturunan Adam. <clears throat> Jadi mufrad dari Bani Adam Al-Adamiyu. Wa inna Allah faddalahu wa syarafahu Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka dan memuliakan mereka. Allah melebihkan manusia, memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk yang lainnya wa lahum ma fis samawati wa ma fil Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan baginya bagi Bani Adam itu tadi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaihi ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Dan Allah menyempurnakan atasnya, menyempurnakan bagi manusia tersebut nikmat-nikmatnya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin wala yumkinu ti'adadu ni'matihi dan tidak mungkin untuk menghitung nikmatnya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kalian mampu untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. 6. Surat An-Nahl ayat yang ke-18. Walakinnahu ta'ala radhiya min man min syukri ni'amihi bil i'tiraf biha wa tahadduth biha wa sarfiha fi ta'atillah wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asihi. Dan akan tetapi dia Allah Subhanahu wa taala Allah meridhoi dari syukur terhadap nikmatnya itu adalah dengan mengakui ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima syukur seorang hamba yang pertama adalah dengan pengakuan hamba tersebut terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. dan tahadud biha menyebut-nyebut nikmat tersebut. Wa dan menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat hadirun, tiga perkara ini ada tiga perkara yang harus terwujud pada seorang hamba yang bersyukur. Seorang hamba baru dikatakan bersyukur kalau dia memenuhi ketiga perkara ini. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil janan. Mengakui nikmat tersebut dengan dengan hatinya. Ya. Al-i'tiraf bil janan. Mengakui nikmat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepintaran dirinya, bukan karena dia sudah baik dan sudah pantas mendapatkan semua itu. Tidak. Tetapi semua kenikmatan yang ada pada dirinya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, famabikum min nikmatin Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada diri kalian kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berlepas diri dari apa-apa yang kita anggap baik dan kita anggap pantas bagi diri kita sehingga merasa berhak mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, kita berlepas diri dari merasa pantas, merasa baik, eh, merasa bisa, merasa hebat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah at-tahadduts biha, yakni menyebut-nyebut nikmat tersebut sebagaimana pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." adapun terhadap nikmat Rabb kamu, maka sebut-sebutlah. Kita menyebut dalam rangka menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menyombongkan diri, apalagi dalam rangka merendahkan saudara kita yang tidak memiliki nikmat tersebut. Ya, kita sebut-sebut nikmat tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalam rangka menyombongkan diri di hadapan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan beramal. Orang yang bersyukur harus diwujudkan dengan beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Ya. Jadi syukur itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba baru benar-benar dikatakan bersyukur kalau terpenuhi tiga perkara ini, ya. Yakni yang pertama adalah al-istiraf, ya, al-istiraf. Dia bil janan ya, dia mengakui nikmat tersebut dengan hatinya yang kedua adalah at tahaddus biha menceritakan menyebut-nyebut nikmat tersebut dengan lisannya yang ketiga adalah menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala nah wala yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asihi dan dalah jangan dipakai nikmat tersebut ya. jangan dipakai sesuatu dari nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya nah Kemudian wa qauli dan perkataanku wal hikamil bahiratil katsira dan hikmah-hikmah yang amat memukau lagi banyak yakni anna hikamahu ta'ala katsiratun tubhirul uqula wa tata'ajjabu minha ghayatal ajabi fa inna jami'a makhluqatihi wa mu'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmati yakni bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala itu amatlah banyak tubhirul uqula nah memukau akal-akal yakni orang yang memakai akal maka dia akan terpukau ya dia akan mengakui dengan akalnya tersebut hikmah Allah Subhanahu wa taala hikmah Allah Subhanahu wa taala ternyata amatlah indah amatlah sempurna bagi orang yang mau mengakuinya nah wa tata'ajjabu minhu telah ajab dan akal tersebut dia akan kagum dengan kekaguman yang amat sangat terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena sesungguhnya seluruh makhluk-makhluknya nah, dan seluruh apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yakni makhluknya pula mustamilatun ala ghayatil hikmah. Ya, itu mengandung hikmah yang amat sempurna, ya, mengandung hikmah yang amat sempurna. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه dan barang siapa yang melihat kepada alam semesta ini dan keajaibannya wasamaihi wa ardihi dan melihat bagaimana langitnya serta bagaimana buminya wa syamsihi wa qamarihi dan memperhatikan bagaimana mataharinya serta bulannya wa kawakibihi wa fusulihi dan bintang-bintangnya serta musim-musimnya bintang-bintang berkaitan dengan musim-musim. Musim ini bintang yang nampak adalah bintang demikian. Wahayawanatihi wasjari wanabatihi dan binatang-binatangnya serta pohon-pohonnya serta tanaman-tanaman yang lainnya. Wajibalihi wabiharihi demikian pula dan gunung-gunungnya serta lautan-lautannya. Wajami ma yahtawi alaihi dan seluruh apa yang dikandung padanya ra'a fihi al-ajaibal azimata, maka dia akan melihat padanya, dia akan melihat pada semua itu enam sesuatu eh, banyak perkara yang menakjubkan lagi agung, lagi besar. Enam. Wa yakfi al-insana nafsuhu فإنه إذا نظر ila كل عضو min أعضائه alima annahu la yasluhu fi ghairi mahalihi ya. dan cukuplah bagi manusia dirinya sendiri Yakni kalau dia memperhatikan dirinya sendiri sebelum dia memperhatikan apa-apa yang ada di luarnya. Nah, maka dia akan mendapatkan hikmah yang sangat agung tersebut. Fainau idza ila kulli min maka apabila dia melihat pada setiap anggota badannya, ya, setiap anggota dari anggota-anggota badannya, alima annahu la yaslu fi ghairi mahalihi, maka dia akan mengetahui bahwasanya sesuatu itu tidak akan menjadi pantas, tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi sempurna kalau tidak pada tempatnya. Yakni kalau hidung itu letaknya di atas kepala sini, tentu tidak akan baik. Ya. Kalau hidung lubangnya menghadap ke atas, tentu akan sengsara baginya. Kalau tangan yang satu di belakang, yang satunya juga di belakang, nah tentu juga demikian. Sehingga kalau dia memperhatikan kenapa susunan tubuhnya demikian, kenapa panca inderanya demikian, maka dia akan mengakui hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat sangat besar lagi agung. 6. kemudian wa qawli dan perkataanku summa salatu ma'as salami daimi ala rasulil qurasiyil khatami wa alihi wa sahbil abrari hal al haizi maratibal fakhari. 6. dan perkataanku thumma salatu ma'as salami daimi Kemudian solawat serta salam yang senantiasa berkelanjutan. Ada ini, ini adalah yang berkesinambungan, yang tidak putus. Ya. Salawat dan salam yang tidak putus. Ala Rasulil Qurasiil Khatami. Atas Rasulullah SAW yang beliau adalah Qurashi. Ya, Qurashi ini adalah bentuk satu ya, atau mufrad dari Quraisy. Quraisy suku Quraisy yang meliputi banyak orang. Ya, banyak orang yang sebut suku Quraisy. Adapun orang per orangnya kita namakan apa? Kita sebut dengan Al-Qurashi. Ya. Satu orang Quraisy namanya Al-Qurashi. Nam. Al-Khatami yang beliau merupakan penutup para para nabi. Wa ali wa al-abrari dan keluarga beliau serta para sahabat beliau yang taat al-abrar, ya, yang taat, yang patuh, yang tunduk. 6 al-haizi al fakhari yang mereka berhak untuk mendapatkan al-haiz yakni yang berhak menyandang ya. yang mereka menyandang al fakhari kedudukan yang membanggakan kedudukan yang tinggi ya. kedudukan yang yang tinggi qala Allah taala nam amma salatu arabun as-salat ya. min Allah salat atau salawat zamannya salawat nam Adapun salawat dari Allah Subhanahu wa taala, fahiya sanahu 'ala 'abdihi fil mala'il a'la. Maka salawat dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah <clears throat> sanjungannya terhadap hambanya di hadapan mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Ya. Nah, ini salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat ya, bagi beliau serta mengucapkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. <clears throat> fiha khusulul khairi, maka padanya terdapat ya, atau didapatkan kebaikan. Ya. fiha khusulul khairi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada hamba tersebut. <clears throat> Wassalamu fihi daf'u syarri wal afat dan assalam apa makna salam di sini adalah yakni padanya terdapat penolakan terhadap kejelekan dan berbagai macam perkara yang merusak, penyakit dan segala yang merusak. Nah, seorang hamba ini adalah afat sesuatu yang memburukkan, menjelekkan, merusak. Enam, ini adalah assalam. Ya. Jadi beliau selamat ya, dari segala kerusakan dan kejelekan tersebut. Wa Rasul man ohya ilaihi bi syar'in wa umira bi Dan Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ini adalah Rasul. Dan yang membedakan Rasul dengan Nabi, sama-sama Rasul dan Nabi sama-sama laki-laki, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sana ada yang mengatakan kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tetapi yang roji, yang benar adalah sama-sama menyampaikan. Baik Nabi maupun Rasul sama-sama mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah atau menyampaikan apa yang diwahyukan tersebut kepada umatnya. Cuma perbedaan yang paling utama, ya, perbedaan yang paling utama antara Nabi dan Rasul adalah bahwasanya Rasul itu diutus dengan membawa syariat yang baru. Allah turunkan kitab, Allah turunkan syariat baru kepada seorang Rasul. Adapun Nabi, ya, dia mendakwahkan, ya, dia berdakwah kepada umatnya dengan syariat Nabi sebelumnya, dengan syariat Rasul sebelumnya. Ini perbedaan yang mendasar. Ya. Kemudian diantara perbedaan yang lainnya, ya, adalah bahwasanya Nabi itu diutus terhadap satu kaum yang memang telah beriman Ya, ada sebagian yang mereka menentang. Tetapi kalau Rasul adalah Allah utus kepada kaum yang menentang. Ya. Rasul Allah utus kepada kaum yang pada awalnya tidak beriman. Ya, pada awalnya tidak beriman, Allah utus seorang Rasul dengan membawa risalah, membawa syariat yang baru, membawa kitab yang yang baru. Adapun Nabi, dia mengajarkan, melanjutkan risalah syariat dari Nabi yang sebelumnya. Ya. Ini, ya, ini perbedaan yang paling utama antara Nabi dan dan Rasul. 6. <clears throat> Al-khatamu alladhi khatama Allah bi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dahu. Wal khatam di sini maksudnya adalah alladzi khatama Allah bihi yang Allah Subhanahu wa taala menutup dengan dengannya anbiya'ahu wa rusulahu. Allah menutup dengannya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. 6. Allah menutup dengan beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh para nabinya dan seluruh para rasulnya. Fala nabiyya ba'dahu. Maka tidak ada lagi nabi setelah beliau karena beliau adalah penutup para para nabi. 6. Wa alun nabi adapun keluarga atau pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati. Maka alun nabi mereka adalah pengikut beliau ya, yang mengikuti beliau di atas agama beliau sampai hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Fayadkhulu fihi sahabatu. Maka masuk ke dalamnya ada para sahabat. Bahkan mereka adalah yang pertama-tama masuk dalam kategori ini. Ya, mereka adalah yang pertama-tama masuk dalam kategori alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu afuhum alaihim min babi afil khasi ilal am. Ya. Maka jadilah Naam, penghubungan mereka kepada mereka. Naam, wa alu nabi. Naam, ini adalah mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang yang umum. Ya, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang yang umum. Naam. Jadi alu nabi di sini tidak cuma tidak cuma keluarga yang dalam arti kerabat beliau, tetapi seluruh ya, tetapi seluruh yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan pengikut beliau, wa sahbi dan para sahabatnya. Jadi wa ataf di sini mengikutkan sahbihi kepada alihi yakni mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, ya. Karena sahbihi para sahabatnya itu masuk ke dalam alihi, ya, masuk ke dalam alihi. Karena alihi itu maksudnya adalah seluruh pengikut Rasul, baik para sahabat kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh manusia yang datang setelah mereka selama mereka mengikuti agama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dikatakan alun nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga sekali lagi penyebutan alun nabi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi ini adalah pengikutan yang khusus terhadap sesuatu yang umum ya. sahabat nabi lebih khusus daripada alun nabi ya, karena alun nabi meliputi sahabat dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa mereka disebutkan secara khusus para sahabat disebutkan secara khusus limaziyatihim wa syarabihim bil ilmin nafi'i wal amali salihi wat tuqa al kamili alladhi awjaba lahum mafakhirad dunya wal akhirah radhiyallahu taala anhum. Nah, <clears throat> kenapa mereka disebutkan secara khusus karena keistimewaan mereka limaziyatihim karena keistimewaan mereka wa syarafihim bil ilmi nafi wal amal salih dan karena kemuliaan mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih ya, dan demikianlah kemuliaan itu cuma didapatkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih bukanlah orang yang kaya kemudian menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak tetapi kemuliaan itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih wa al-kamil dan dengan ketakwaan yang sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, wattuqal kamil dan karena para sahabat mereka memiliki ketakwaan yang sempurna alladzi aujaba lahum mafakhirad dunya wal akhirah yang itu mengharuskan bagi mereka sebuah kebanggaan di dunia dan di akhirat ya, di dunia kita membanggakan mereka sehingga menjadikan mereka sebagai teladan kita karena mereka adalah khairul qurun sebagaimana Rasulullah katakan khairul quruni qarni ya sebaik-baik generasi adalah generasiku generasi yang paling sempurna yang paling membanggakan yang pantut untuk dibanggakan yang pantut untuk dicontoh dan ditiru adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum demikian pula di akhirat mereka memiliki kedudukan